Terusno, mene-mene Mekah Medina iso dikuasai oleh Israel dan Amerika. Sebab sekarang ini ada trio bebek global. Siji Saudi, loro Israel, tiga Amerika itu kerjasama. Jadi harap Anda tahu bahwa Arab Saudi dan Islam itu tidak sama. Yang berkuasa di Arab Saudi sekarang bukanlah turunan Rasulullah SAW, tapi turunan orang-orang dari suku Yahudi. Sing turun Kanjeng Nabi ku mek nyambut gawe angkat-angkat di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi ku Ya. Dan mereka tidak pernah membolehkan selawat di seluruh negeri Arab kecuali di satu rumah tok ada di Mekah. Itu pun sekarang sudah mulai tidak disubsidi dan tidak tidak jalan lagi. Kabeh kiai-kiai Indonesia mesti runu nek nang Mekah. Iki menemne iki menemne ya silang. Menemne nek kendel gamek nek Baitul Maqdis sing dijupuk rek. Meneh-meneh Ka'bah itu diuyu itu kan dukur. Diuyu maksudnya apa? Kon ya. Nek di Amerika di Washington itu tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari apa ya? Dari WTC di New York, wah kan nemen ini. ini Washington, Washington itu ibu kota Amerika tapi kota terbesarnya New York. Itu WTC di situ. Nek WTC Surabaya itu kali kok ya. Ya, nek di Washington jenenge gedung putih White House. Dalam radius radius 5 km dari gedung putih tidak boleh ada gedung sing luwih dukur teko gedung putih. Mulanya aku nek di Jogja iki aku selalu tersinggung bendino nek lewat kantor pos, sebab kantor pos iku biyen gedunge londo, saiki di BNI kantor pos dan pokoknya gedung-gedung api-api londo iku dukur ngadep ngalor terus ana Malioboro, yang ana alun-alun karo keraton. Keratone ini, gedung londone ini kadek ndek dibokongi. Keraton iku dibokongi ndek mburine silite londo iku, Mas. Jadi aku anggere lewat kuno angkel lagi. Cuman sultane dhewe gak mangkel siapa apa meneh aku katene. Manggil ngijeni aku nek wong Jawa lega oleh dindas-das ya endi rambut oleh tagak kon bapakmu bapakmu longgo terus kon liwat utawa kon ngadeg dengar ngarepe oleh tagak ndek Jawa masih gak sekolah wis gak usah TPK, gak usah pesantren oleh tagak ndek keluarga Jawa gak oleh bapak Longgo ndek terus kon bokongi bapakmu gak oleh. Itu adalah dasar martabat manusia. Ya. Ikro apa namanya? Birul waliden Itu diterjemahkan ke Jawa seperti tunggu menghormati wong tua gak oleh kok bokongi. Bahkan wong Jawa sesama wong Jawa sesama manusia gak oleh ngendas-ngendas sirut. Gak oleh kon nyekel ndase kepeduk tonggomu terus Pak Lurah ya apa kabar kok cekel ndase. Langsung disodok kon ya. Kita mboten. Ini mulai batal ketika ada sepak bola liga-liga itu. Sebab nek bal-balan mari nyelentang terus diparani terus cekel ndase. Lah ngono lah. Karena itu budaya Eropa, budaya Arab masuk ke sini. Nah, kita sekarang mulai kehilangan ukuran harga diri kita sebagai bangsa Indonesia dan pemerintah juga sangat tidak menyadari hal itu. Maksud saya pemerintah menengah dan atas nek nisor-nisor gak masalah. Mulane aku meh bengi jejer karo wak Lurah, karo wak Dan Ramil, Pak Kapolsek, gabinsa Pak Camat gak masalah. Kalau di bawah ndak ada masalah. Sing masalah itu di tengah-tengah kalau di dukur koneko iku. Iku wis wis duduk wong Jawa, wis duduk wong Islam, wis rodok duduk menungso. Kadang-kadang bedes, kadang-kadang kere kadang-kadang wedus kadang-kadang macan nek pas kuasa jadi macan terus wedhus-wedhuse daftar cek iso oleh melok macan nek wis melok macan dhek ya jadi macan begitu di reshuffle dhek dadi wedhus meneh pokoknya jadi Indonesia ini nek nek gak penduduknya loro nek gak macan wedhus nek gak perampok pengemis languna nek jadi pengemis terus daftar cek iso oleh ngerampok languna kuwi nek wis gak gak iso ngerampok ngemis lah ngono. Pokoke diwolak-walik iku tok, ya. Cuk muring dengan anjene ngono iku. Ya. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah. Kan lho nek nek kon umroh saiki Ka'bah iku kiwa tengene apa rek? Ono hotel tau wukur ya. Dadi kon ngidone Ka'bah iso. Masih gak kenek tapi lah statusnya masih ngidone awakmu. Nggih ta mboten? Nek perlu diuyui. Nek gak iso langsung ngetor ya ya di selang ya iso Pak Lurah malah dua ide selang dari sampean iki katanya di kantor kelurahan ini anak selang ingo ngoyo kata ya kadang buntu ini. ya kalau saya jadi pengurus Masjidil Haram gak oleh sepuluh 10 km gak oleh anak gedung sing ngendas-ndasi Ka'bah, sing nisori Ka'bah, mbokongi Ka'bah, nguyui Ka'bah, ngidoni Ka'bah. Tapi sekarang dengan Gak sampai 200 meter wis ana gedung dawukur. Dadi naik uang kafir tekan ndukur ngene. Duh, ya ta? Lah jangan gampang ya. Nah. Semua makam-makam pahlawan-pahlawan Islam sudah tidak ada. Tinggal Raudhah saja, tinggal makamnya Rasulullah. Suatu hari kalau Mekah Medina dikuasai oleh trio bebek tadi, Arab Saudi, Israel dan Amerika, suatu hari Raudhah bisa dibubarno. Nek wis Raudhah dibubarno, nek wis Ka'bah dikuasai mereka, berarti kita masuk ke perang dunia dan perang salib atau perang sabil kedua. Ngene ya, ya. Makanya Indonesia saiki dadi sasaran mergo Indonesia iki gak iso diapa-apakno. Nggone ado areke melunat-melunat. Ketoke yo ngombe toak tapi nek selawatan yo gelem. Ya tegak. Pokoknya di Jawa ini bingung no wong sandunya. Nek wong Madura itu sembahyang itu kewajiban saya kepada Allah. Kalau minum arak itu hobi saya. <laughs> Bapak karo karone oleh. Ah itu lah bingung no. Jadi nek ditelok sehari-hari arak-arak ini kan diharani Islam ya gak tape. Tapi nek bengi didelok lho, oleh wiritan ya temenan. Lah ngono ya. Kendel uripe mergo bondone bismillah. Nggih ta mboten, gak duwe dhuwit wani berangkat. Ya ta Berangkat rabi wani bondone apa? Bismillah. Nang calon morotua kon maharmu apa? Bismillah, Pak. Nggih ta mboten? Nah, Indonesia ini paling sukar diapa-apakan dan sekarang sedang sangat gencar Anda dijadikan bangsa yang semakin dijauhkan dari Rasulullah SAW. Mulanya digawe pertengkaran antara Islam melawan Pancasila, 212 melawan non 212, dibikin bertengkar satu sama lain. Di desa-desa, ono wong tahlilan dibubarno, sing di kuto ono ono ustad dibubarno, lah kita bertengkar satu sama lain. Nah, saya mohon Pak Lurah, Pak Camat dan para sesepuh di desa-desa untuk menemukan cara, mencari cara bagaimana supaya kita tetap rukun, damai, silaturahminya tetap baik satu sama lain. Berbeda orang yang boleh harus. Bayang nonek wedok odok kabeh, ya apa lemu milih sing di bojomu? Kudu bedong ya. Bukan hanya boleh, harus beda. Ya apa caranya gak bodoh. Wong saiki pelem karo peleme bentuke beda, salak karo salak iki bentuke beda. Iya. Pari karo pari iki nek kok pondok-pondok sitok-sitok tetap berbeda. Jadi perbedaan itu karya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia. Jadi pluralisme itu tidak benar. Yang benar pluralitas. Pluralitas itu artinya sesuatu itu beragam-ragam dalam kehidupan dan dia bukan isme, dia bukan ideologi, dia adalah ciptaan Allah. Kalau isme itu ciptaan manusia, makanya bukan pluralisme, tapi pluralitas itu hukum alamnya Allah. Nek pluralisme gaenanmu lah, kok iso tanggawe? Nentokno anakmu lanang ta wedok ta lah gak iso. Nggih ta mboten? Kon ro wandu. Cek ono kata-kata wandul. Tesenten nggih. Napa? Siban. Apa itu Pak? Oh banci ya wis. Melambai, melambai ya Pak. Ini ya, ya. Maka saya mengajak Anda semua untuk wis tandunya kate lapoe tetep po selawatan, tetep po koyok biasa niki biyen-biyen. Wong ket biyen masalah kok. Tiba-tiba saiki dadi masalah, kita mboten. Gelut, weweh gelut, kita mboten. Sembayang dipel, Nggih mboten? Kok saiki iki sembarang salah. Biyen wali songo iku bendina nambahi jumlah wong Islam. Kiai-kiai ustaz-ustaz saiki iki bendina ngurangi wong Islam. Wis Islam jadi kafir-kafirno saiki iki. Biyen wong kafir ya apa carane ditemono Islame nggih ta mboten? Ana ta wong kafir 100%? Gak ono. Kabeh wong mesti berbuat baik, masih sak persen rong persen. Masih kon ngerampok di Surabaya, mulai rene nang bojomu, kon nabi karo bojomu. Ketika kon nabi karo bojomu berarti itu adalah perilaku Islam, betul ndak? Masih mang nyopet. Jadi gak ono uang kok kafir 100% gak ono. Kafir akidahnya bisa, tapi kalau kafir kulturnya tidak bisa. Wong kon tetap adus. Selama kon adus berarti kon ji minal iman berarti kon memenuhi Islam. Selama kon jek cewek. Eh, berarti masih anadofatu berarti masih menjaga kesehatan, berarti masih merawat hadiahnya Allah yang berupa badan dan jiwa. Gitu kan? Jadi tidak bisa kafir 100%. Gitu loh. Wong kon cek gelem delok nganggo meripatmu padahal kan Gusti Allah sing gawe meripat kok kon gelem delok nganggo meripatmu berarti kon cek gurung kafir nek pas delok. Kafirnya paling nek pas nyolong niku ya. Pas ngutil, pas selingkuh niku nggih, pas napa melih? Nabrak tiang listrik kan niku. Nggih. Ngono ya rek ya. Ah, jadi tak jaluk Pak Lurah, pokoknya langgar-langgar Karang Taruna, Tarmir Masjid, remaja masjid terus diaktifkan. Terus perilaku-perilaku yang mendekatkan kita semua kepada Allah dan Rasulullah ojo leren bahwa ngomong apa pokoknya ojo leren itu yang membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun saja di dalam situasi global sekarang ini ini ya rek ya mulane engko selawatane saya ya rek ya ya oke Jok khawatir, nek nganggo selawatan berarti malaikate wakil sing teko belani awakmu kabeh Wong kon gak rabi-rabi begitu sering selawatan teko-teko dhewe wedokane. Nek wedokan gak teko ya wedhus-wedhus bedes-bedes. <laughs> Seneng aku ndelok arek-arek iki. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, nomor loro, nomor loro sebelum kita masuk ke tema ya, nomor loro apa sebabnya aku ngejak sampean selawat nariyah pertama, mergo selawat kita coba ngiling-ngiling riwayat selawat prinsipnya sing ngerti tau apa sebabnya selawatan sebab awakmu dhewe nek depan karo Gusti Allah kira-kira digawe taga dapurku karo dapurmu iki eh apa sing diandalno awake dhewe nang Gusti Allah gak gak cocok gak ya? Pak Camat gagah pemain volleyball tapi ya rada asam urat ya Artinya kita semua itu gak punya tingkat kesolehan untuk bisa diandalkan di hadapan Allah. Sopo, Sopoe sandunya gak ono sing iso diandalkan. Aku takon sopo. Gak ono. Yang bisa diandalkan di hadapan Allah hanya satu yaitu kekasihnya sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe ayo gandolan klambine Kanjeng Nabi mulane kene melok rombongan Kanjeng Nabi. Carane melok ya apa? Ya pokoke eling dengan hati senang wis cukup yoan. Syukur ditambahi meneng-meneng di jero Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad. ini ya rek ya. Kon tengah-tengah dodolan, tengah-tengah macul, tengah-tengah di pabrik gula nyambut gaya apa, tetap hatimu selawatan. Katsub untuk memelihara cinta kita bertiga, Allah Rasulullah dan kita semua. Ini ya. Nah, selawat nariah ini kan selawat yang sudah diciptakan ketika Rasulullah masih ada. Yang menciptakan orang Afrika Utara yang saking cintanya kepada kanjeng Nabi terus dia nyebrang sampai ke Medina pada waktu itu. Nabi jenenge selawat Nariyah, Syekh An Nariyah, judule jane. Iku jenenge sing aran Syekh An Nariyah At-Tunisi, mergo teko Tunisia. Ngira ya. Dibaca di depan malamnya sebelum ketemu Rasulullah dia membaca 4444 kali. Terus dengan bekal papat papat papat papat kali selawat nariyah itu dia minta kepada Rasulullah, "Bolehkah saya minta supaya saya menjadi bagian dari kloter pertama orang yang masuk surga. Terus kanjeng Nabi nanda tangani oke, verifikasi. Tadi kan saya ke kepengin mlebu swarga moco selawat naria petang itu petang itu, petang 434 tak jamin gak tutup kan Engko oleh 200 wis bingung iki mang 200 juta telu ya wah iki bingung baleni meneh akhirnya gak tutup-tutup sebab apa gak popo. Insya Allah anggere awakmu atine ikhlas gak cocok mlebu neraka. mau mboten? Angger Kadang-kadang jiroto sembahyang gak tapek khusyuk, tapi kepingin khusyuk, wis cukup. Tapi kok gak khusyuk yo, ya? kepingin khusyuk. Sampai Allahu Akbar gak dadi-dadi. Allah gak sido. Allah. Hmm. bolak balik gak sido Sampai Allah. Allah. Tahu pun. Buat. Buat. Kena bisa ring limpang. Jadi keinginan khusyuk adalah sebuah awal dari kekhusyukan. Kan gitu kan? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu 100% atimu nang Gusti Allah. Bahwa 100% atimu no pikiranmu iling macam macem gak masalah. Karena tidak ada apapun yang bukan bagian dari Allah. Wit-witan termasuk ciptaan Allah. Jadi nek awakmu khusyuk nang Allah iling wit-witan apa elek? Apik gak masalah. Kejaba nek sing kok eling-eling, wah arep wedok iku mangsangune akeh. Liwat ning arepe toko, masyaallah aku mek kebentuk poco ya aku. Gara-gara ndelok subhanallah iku mang. Anak iku siji meneh rek ya. Oke. Terus aku takon meneh, sing selawat sing sampean kenal apa ae? Iki digawe wacana Pak. Cek arek-arek nek selawatan duwe bahan-bahan akeh. Sing Anda kenal apa ae? Ayo sini bareng. Ghazwa Badar. Eh? Apa Mas? Solawat ya? Yamania. Ya apa itu? Soalnya kita kita banyak mentransfer selawat dari para imigran dari Hadramaut Yaman ke sini dari mereka lah kita antara lain belajar solawat termasuk duror, termasuk janji. Tibil kulub itu bagian dari Burda ya. Burda. jadi Burda itu dari Alexandria, sak buku itu. Alexandria itu Iskandaria, Mesir ide Israel. Aku harga yang alhamdulillah wis rono wis lawatan di Masjid Iskandaria, masjidnya saya Imam Busiri yang menciptakan Burda itu. Dan Masjid Islamianto itu didekep oleh sehnya waktu itu sawe aku rodok kuatir iki kita di channel LGBT yang Landek kepen nemen arene ya apa arene. Tapi kita selawatan alhamdulillah di Masjid Imam Busiri di asal usulnya Buddha-Buddha itu ya, Mas Islami, tolong Mas Islami. Ya. Contohnya Buddha apa ya? Akeh toh? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa iku Buddha. Ya. Maulaya sholli wa terus ya. Wal Habibullah dan seterusnya ya. Itu Buddha, bagian dari Buddha. Banyak yang lain. Terus ada lagi riba, ada lagi berjanji sing sangat populer di Jawa Timur. Salatun nengah ya. Sing ada isari, Izhari lho nyeneng aku suwe kangen karo Izhari kira. Nek besi ngene iki Kanjeng Nabi hmm arek-arek ngene iku piye kok teko kono iku hmm, arek-arek. Mesti nek gak Mojokerto Jombang arek yang gitu. Ngono ya. Kula suweneng Izhari iku seneng. Kalau nek wis terwebangan wis ngewepuk puak puak mbok mbok mbok mbok mbok mbok mbak ndane bojone aku macem-macem diterbang tau kapok kan ya diterbang aja dikaplok ngene oke jadi nak sholat badar gainannya sopo rek Salat Badar tidak dikenal di Mesir, apalagi di Arab Saudi, tidak dikenal di Yordania, tidak dikenal di Syria, tidak dikenal di Libya, tidak kenal di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Itu pun Indonesia bagian Jawa Timur. Jadi salawat Banyu Badar itu ciptaan atau ilham Allah kepada Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi tahun 62 dirawi kanjeng Nabi dalam mimpinya diwurui selawat badar niku terus lapor kepada kiai-kiai sepuh kemudian kita jadikan selawat kita bersama-sama selawat badar jari Gustur selawat badar itu selawat gaya perang jani yoga ya bian badar itu anjani nggone perang aku wis tau rono aku wis tau nang nggone gelute kok gelut apa tempure pasukan badar aku runu dilarang karo polisi karena tidak boleh masuk aku melbu polisi Arab murim-murim eh la la la la la la la la la la wes aku terus mundur minggir meneh kunulak kunulak terus melbu ruangan runu meneh kau tangan meneh eh la la la la balik meneh kunu melbu meneh runu meneh sing ketiga wes rasa-rasa ndak wis babak wis babak musuh wong Indonesia ini digusur karo Satpol PP meneh ya runu meneh. Kita mboten nggih. Wis kok idek-idek kaya ngopo tangi meneh wong Indonesia. Kita mboten. Wis to. Dadi TKI nang Singapura nang Malaysia gelap diusir rene sakulan balik meneh. Diusir meneh balik meneh Indonesia. Gitu sembarang wong Madura iku iwak golek iwak sampai perairan Malaysia ditanggap karo polisi Malaysia loh bap bapak tak boleh kesini bapak orang Indonesia bener toh terus dari sing Madura loh saya tidak ke Malaysia saya ini ikan mujair dari Madura lari ke sini pak saya kejar <laughs> Wong Indonesia kok diakali jarno di dijarno sik tapi suwe-suwe diakali dhewe sing ngekali sing itu Ngoten nggih? Sing pinter semua yang kita alami yang namanya prahara sekarang ini sebenarnya asal usulnya memang ada rekayasa nasional global, tapi itu tidak akan terjadi nek awakmu dhewe iki ombo pikirane jembar atine. Nek awakmu dhewe sempit pikirane kon gampang diadu domba. Kita mboten. Ya. Ah, makanya sekarang ini malam ini ayo dipastikan kita tidak berpikiran sempit. Kau popo sembahyang terawih telu likur situ ne. Upama sembahyang terawih saya ketelu oleh tegak. Oleh. Jadi kon ini gelut telu likur musuh sulas Melbuah masjid rombongan sembahyang terawih saya saya Lah ngelu sing telu sing telu likur karusulas. 11 ya iku biyen rek saiki wis gak ana wong gelut soal rakaat tarawih mergo ya saras-sarasen tarawih kabeh ya to. Subuh barang iku wis kunut gak kunut wis gak ono bedane wong ancane gak tau semb gak tau sembahyang arek-arek. Wong mau ngombe tuak sampai jam 3 mabune. Nek kene tuak ta rek, apa rek jenenge rek? Arak. Wujiu ciu ciu Oke ngono ya ya. Oke. Sekarang gini kita nanti akan minta Pak Lurah semuanya tapi sekarang satu selawat dulu setelah itu kita dengarkan beliau berturut-turut iki janjane ya apa karepe iki. Apa jenenge Sa sawung minyak minyak iku ngene. Apa? Duduk misa Nek misa mek loro sing di niki nek minyak iku berarti di dipiyak. Aku tahu soalnya minyak ini. iku. Di Malaysia karo Kiai Kanjeng ana arek tawur 300 wong tawur tak piyak karo Kiai Kanjeng. Tak piyak tak tak tok itu dengan resiko kena pedang, kena roti kalung, kena wis macam-macam tapi tak piyak. Di Malaysia tahun piro iku? Ya 2000 berapa? 2011 12 lah. Tak piyak ngono. Nah teman-teman sekalian nanti kita dengar Nah ini ayo satu selawat apa rek Selawat sing rodok Jawa-Jawa Sob Jawa ya gak apa-apa Selawat itu hati tok ya gak apa-apa gitu. Tapi kita sepakati apa rek ayo Apa mas Nek tombol hati duduk selawat rek Tombol hatiku ya Ditutur gitu Pitutur ya Nah ilir-ilir kan sholatullah Saya itu selalu badar ilir-ilir ya Cuman kita bungkus dengan notasi Antara Jawa dengan Arab gitu ya. Nah aslinya Jawa aslinya. Cik kene cik arek nembang Jawa cik ono. Nek dongeng pian lho. Cik ono wong dongeng iki kene. Ya apa wis gak ono iki? Tok tok ugel. Nang digel dolek lo ngene kata terus kinjang kinjang tom ngak nona lawangi ciling sampean makmu sing teko oleh oleh jajan kalung-kalungan terus nek terus Gus Plus tul cai nak jae cai cai, kuntul cari banyak ndoke bajul iki e dulinan pada lagi peringatan untuk Indonesia hari ini ojo diarani banyak iku nek banyak itu kelembutan dan keindahan iki sing teko nang awakmu sing ngrampokon iki kontul rek kontul ku mangane apa iwak iki dientekno kabeh karo kontul iki kontul iki sing nyili dhuwit kon iku keliru titik tadi kontol ya duduk banyak iki duduk banyak iki kontol mosok kuntul jare banyak nek kok araniku banyak padahal kuntul engkau dintek nondokmu akhirnya doke bajul karek siji saiki mental lho doke bajul lho iki temenan lho rek ya nek iso Karang Taruna ono acara ngunu-ngunu lah Pak dongeng-dongeng uh, dolanan anak-anak. Disitulah cara kita memelihara kedekatan silaturahmi, kekompakan, kerukunan, guyub rukun, gotong royong dan seterusnya. Ada rasa bersama dan itu adalah bagian yang terpenting dari agama Islam. Ojo terus agama Islam sembahyang lima waktu tok. Terus mari meneng ngenteni zuhur, terus sembahyang meneh. Terus mari turu ngenteni asar sembahyang meneh. Kok urip mek sembahyang e. Gitu. Loh, Kekean ya ibadah rek angger niate untuk kekompakan untuk kebersatuan kan ya itu ya ibadah nyambut gawe pabrik gula ya ibadah tergantung niate ngono sih ya rek ya oke jadi saya ki apa Seluku badok Seluku, seluku eh sirama oleh oleh Pak Jentit lololoba wong mati yen obah yen urip wis sakarmu sing terakhir ngarang ngarang dhewe tapi ngene rek coba dieling-eling nek seluku-seluku bathok lawamu mari nyambut gawe po wegel awan sore-sore slonjor sikilmu terus kok pijet-pijeti ngene iki ya ya slonjor nang ngarep kok pijet-pijeti timbangane mijeti ngono tok karo la ilaha illallah ya la ilaha illallah lo lo bah lo lo bah apa jenenge apa apa jenenge awal awal awal, seluku seluku-suku batroe eh, ilailu eh, la ilaha illallah la ilaha ilallah, ya terus wis mari ngono awakmu wis wis keringete wis entek wis kok pijeti nganggo wiritan titik mari ngono sirama salata sirama sembayango sirama sirama menyang solo salata ya sirama salata nek kon salat oleh-oleh payung muta payung muta payung yang pegas payung sing sing kuat sing iso melindungimu dari berbagai macam bahaya dan racun-racun dan kontaminasi-kontaminasi macam-macam oleh-oleh payung muto loh duduk payung kertas duduk payung kain tapi mayung muto muto ini bahasa bahasa Indonesia ini apa lho? Lura? Eh? Glutron nggih muto ya oleh-oleh payung muto terus nek wis oleh perlindungan mari awakmu wis nyambut gawe lak meneh nyambut gawe meneh aja mek nyambut gawe persis kaya wingi nek iso kok kembangno pikiranmu atimu semangatmu fajadid pak jentit lolo loba fajadid setiap olehmu obah iku perbarui fajadid perbaruilah jadi bendina ku berkembang bendina kreatif ya soalnya mumpung awakmu cek urip soalnya naik wes wong mati orang apa naik kon kok wis mati kayak gelem nyambut kain dan neo, wis dikubur mari ngono tangi terus nyambut gawe medeni bocah terus yang urip ah iki ayo ditentokno ya yang urip sing apik apa golek duit lapor duit digoleki mesti oleh duit nek kon nyambut gawe temenan lha duit duwike Golei, oleh golek amal soleh amal soleh itu ya kerja keras sing apik nyambut candi dia mbuh macul mbuh apa sing penting api, halal toyib ridullah maka itu namanya amal soleh jadi amal soleh gak mengekei wong to amal soleh adalah setiap yang kita kerjakan yang baik di mata Allah subhanahu wa taala ngono ya ya mulane nek aku ngarani nek urip ayo golek api, ngono ya apa ya ngono ya oke okay. Coba saya ingin jaluk nada nih. Kita sambung dari apa iki mare? Suluku-suluku Batok nang ya Bul Mustafa, Maulaya Soli dan Wal Habib ya. Oke, ayo bismillah teman-teman Kiai Kanjeng tepuk tangan untuk Pak D, Pak D Kiai bareng muga-muga iki mang wis ibarat wong kate ngiling iki mang wis duwe gilingane lho rek ya. Ojo langsung giling gak jelas gilingane. Jadi cara berpikirnya wis ketemu sik, kait mikir kan gitu. Nek kon mikir kate kesiapan cara berpikir, kesiapan cara mengolah sesuatu yang akan kita sinau nanti malah tidak jadi. Jadi Pak Lurah saya mohon dimulai setelah itu Pak Lurah yang menentukan siapa beliau-beliau berikutnya yang akan ikut membuka tema kita pada malam hari ini yang ya, yang berjudul Sawung Minyak Prahoro. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah ala nikmatillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعليه وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Hadratul Kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kami taati petuah-petuahipun wabil khusus penjenengan dipun kula nek nyeluk sampean niku ayat acak-acak oke Soalnya kalau waktu bujangan nggih sering ngetutno jenengan pas enten partai-partaian riyen nih kalau ya nggih. Ah. Senes partai temenan biyen kalau partai telu nih kalau. khusus khususipun Kang Mas kula Muhammad Ainun Najib ugi sedaya rombongan kru Kiai Kanjeng ingkang sangat kawula hormati Bapak Musbikah Kecamatan Gedek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ugi mboten kesupen derek-derek kula, kanca-kanca kepala desa sekecamatan Gedek sing sampun rawuh Engkang kawula hormati, kulo cintai, ugi kulo banggakan derek-derek kulo jamaah maiyah yang sangat luar biasa Engkang kersorawuh, rawuh wonten lapangan sing jeblok ten Desa Ngembongan iki. Alhamdulillah puji syukur wonten ngarsa dalam, Gusti Allah yang telah menganugerahkan nikmat ingkang agung dumateng kulo panjenengan soyo, sehingga rawuh sinau bareng Cak Nun wonten desa Ngembongan dalam rangka ruah desa senajan ruah e wis entek tapi kita jadikan ruah desa di desa Ngembongan ini menjadikan pelajaran bahwasanya kapanpun sampai kapanpun e, kita harus eh, ruah nek ini Mbah kula ruah biyen niku urip ngoten niku lho Cak ya dadi awak dhewe dikongkon urip maksudnya belajar sing temenan cek ini dadi urip sing temenan e, di akhir hayat di akhir e, alam nantinya kita akan betul-betul dihidupkan oleh Allah yang pertama kula matur nuwun dumateng kusipun Kang Mas kula e, Ainun Najib Cak Nun ugi rombongan Kiai Kanjeng ingkang kersa rawuh wonten desa Ngombongan saya yakin ini adalah merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kangge khususipun jamaah ma'iyah sing wonten gembongan yang lebih dari satu tahun ini arep-arep Cak Nun rawuh wonten desa Gembongan. Tepuk tangan dhisik kangge Cak Nun. Alhamdulillah e, cara udun sakniki wis jebrot Cak. Dadi muga-muga menesuk wis rodok kiles udune nggih. Ah wis keturutan muga-muga tidak hanya kita hadir di lapangan e, bertemu muka kali Cak Nun ugi Kiai Kanjeng tapi betul-betul kita akan belajar nantinya. Yang berikutnya kula ugi atas nama konco konco panitia, konco konco jamaah maia, pemerintah desa, warga Desa Ngembongan, ugi anak-anak adik-adik kula Karang Taruna Desa Ngembongan uh, nyuwun pangapunten barangkali penghormatan kula ugi sedaya keluarga besar eh, warga desa Ngembongan ugi derek-derek kula jamaah ma'iyah wonten penghormatan sing kirang berkenan wonten Cak Nun ugi rombongan Kiai Kanjeng sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata kata ipun dan termasuk disuguhi telo kaspe iki mantuku tanya olong rek Aku lah khawatir dicolong no soalnya tidak sawah. Uh, tema ruat desoh pada kesempatan malam hari ini saya sing nyetusaken niku Mas Kulo tapi melarikan diri wong memang nanti ya. Mas Mul monggo kula aturi ten panggung Mas Mulyono e, uh, bahwasanya tema ruat desoh pada kesempatan dalu niki adalah sawung miak Prahoro. Jadi sawung niku nek jarene critane biyen niku jago. Nggih, jago. Mboten enten sawung niku babon mboten enten nggih. Dadi istilah mawon. Kendatipun yang namanya jago itu nanti seorang perempuan ataupun e, betina mboten masalah. E, eh, miyak prahoro, miyak niku artine nggih sing diaturno Cak Nun Mang dadi miak. E, tidak hanya sekedar minyak kita bisa e, menyatukan e, yang mengalami prahoro yang tertimpa prahoro itu untuk menjadikan sebuah e, keselamatan dan kemaslahatan jadi prahoro yang ada yang kita alami ini e, kita koyok-koyok mengharapkan seorang sawung atau jago E, jago sing muncul dhisik sing ketok rada dukur utawa paling dukur dhewe kemudian kita e, mengikutinya nah, ini sebenarnya nek kula dhewe asine mboten tapek e, cocok mboten tapek cocoke kok awak dhewe sik ngenteni pimpinan sing muncul dhisik ya bongko kok akhire nek tengah dalan ngenteni ana sing wani dhisik nggih harapan saya nek kula angen-angen Eh, kita semuanya harus bisa menjadi sawung yang miak prahoro yang pertama untuk diri kita sendiri yang sudah disampaikan Cak Nun kalau wau senajan awak dhewe e, eh, miyar miyur eyek-eyek tapi kita mempunyai prinsip yang prinsip itu harus kita pertahankan, kita perkuat dengan keyakinan dan cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine sawung minyak prawara niku asline uh, awak dhewe iku ngenteni seorang pimpinan sing wani menunjukkan bahwasanya iki lo bener iki lo salah ayo maju ayo bertempur ayo dan lain sebagainya ada yang menunjukkan seseorang nek karepe masmul mas kula wala wau muga-muga cak nun uh, nantinya akan menelurkan lo nek menelurkan lak ngendok kulian melahirkan maksudnya niku termasuk yang ada di antara dulur-dulur kula jamaah makya yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar sana. Oke, jadi dianggap jamaah makya kita adalah saudara, dulur e, adalah anak anak e Cak Nun semuanya. Jadi tidak ada yang dibedakan, semuanya adalah merupakan dan harus menjadi sawung yang bisa miak prahoro terhadap pertama terhadap dirinya sendiri. Eh, kula kinten niku mawon sementara eh, Cak Nun ini niki kula ngenteni mul nanti wong memang ya, yang berikutnya nanti barangkali wonten sedikit sambutan saking Pak Camat sebagai wakil eh, pimpinan daerah yang ada di wilayah Kecamatan Gedek sekali lagi matur nuwun Cak Nun kersa rawuh pekne enten suguhane mboten cocok kula pun dipisu ingken nggih nggih kula kuwatir mesok tok padahal awak dhewe padha pisu-pisuane Oke, sulap pinter di kemauan sementara matur nuwun mudah-mudahan perjalanan kita awal hingga akhir nantinya sampai kapanpun jamaah ma'iyah senantiasa diridhoi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung kula pangapunten akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati para bini sepuh, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di sini baik dari Desa Gembolongan maupun yang ada di wilayah Kecamatan Gedek. Yang khusus pun datang Cak Nun beserta rombongan Kiai Kanjeng yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat serta segenap panitia serta jamaah yang hadir di sini serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid atau ruat desa Desa Gambongan telah melaksanakan kegiatan pengajian dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang pasti kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia beserta Bapak Kepala Desa yang peduli kaitannya dengan ruatan desa di mana kegiatan ini bukan kegiatan semata-mata sekecil Nggih, ini merupakan kegiatan akbar yang dilaksanakan khususipun warga desa Gembongan ini salah satu kegiatan yang terbesar Gus Dur namun yang ada di Ngedek selama ini selama kami menjabat menjadi camat ini baru sekali ini kegiatan kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkatnya tepuk tangan untuk Pak Kades kami berharap dengan kegiatan semacam ini bisa terjalin ulama dan umaroh yang ada di Gembongan khususipun dan pada umumnya kecamatan Gedek bisa bersatu untuk saling bahu membahu, saling kompak dalam setiap kegiatan-kegiatan tidak ada gesekan yang berarti. Dan perlu kami informasikan kaitannya dengan perkembangan situasi yang politik yang berkembang saat ini, kami berharap Cak Nun nanti bisa memberikan satu gambaran, satu wacana bagi masyarakat Gembongan khususipun dan pada umumnya masyarakat Kecamatan Ngedet. Dengan situasi politik Gus, nanti mohon kiranya ada wacana yang terbaik agar wilayah yang ada di Kecamatan Gedek ini bisa kondusif sesuai apa yang kita harapkan bersama. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan segenap panitia serta Bapak Ibu yang sudi untuk hadir di sini baik suasananya agak hujan ya, itu tadi lapangannya rotok jeblok ini cari Pak Kades tadi tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu bisa hadir di sini kumpul bersama untuk sinau bareng dengan Cak Nun. Oleh sebab itu kami berharap kami mewakili Musbika mohon kiranya kami diberikan satu pemahaman kami diberikan satu wacana gambaran kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Kades tadi dengan kekokohan keteguhan kami selaku pemimpin yang ada di wilayah bisa teguh tetap kuat sesuai apa yang kita harapkan bersama. Sekali lagi kami atas nama Musbika mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan Pak Kades yang telah mendukung, yang telah melaksanakan kegiatan pengajian bersama ini serta sinau bareng bersama Cak Nun. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, neng ngono ayo disinaoni bareng satu persatu. Prahoro iki apa sih? Apa ae rek praorone iku rek? Coba saya minta Mas Islami mencatat ya sama Mas Imam ya. Coba op, onok prahoro apa sih rek sehingga kok butuh jago butuh sawung tiga minyak prahoro itu onok apa ya prahorone sing dialami masyarakat kini apa ya jajal siapa bisa urun pendapat uh, monggo Pak Lurah sampai mulai dicatat masih islami sampai damel mungkin digedek no karena raret nemburi tolong mikrofon yang dipakai Pak Lurah yang kabel ya yeah. yeah. uh, nun sewu prahoro yang Eh, awal tema yang disampaikan oleh kakak kami adalah prahoro moral. Jadi prahoro kelakuan yang sementara selama ini kita rasakan eh, sedikit meresahkan para orang tua. Gising disampaikan okay. cak anun malu apa? Hmm, awak dewi seneng minum toa cuma lali lali wayah. Nggih, jangan sampai dene cek seneng toa wayahe ya dieling, eling tetap. Iya, saiki mendem dilungkah nang kemu sing bersih sikatan mbek sabun nek perlu ya. ya gak mampu tawake, marun ya eling salat ngono aja ya, karepku. Oke, berarti ada penurunan akhlak di kalangan iki arek nemrot awang tuwek barang. Ya, termasuk moral asline moral sing rada nemen termasuk awak-awak ngene iki nggih ya. Nyontoni si. Oke, okay. saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu disuruh eh, menyuruh kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutam mimam akarimal akhlak sehingga masalah pertama yang kita sebut prahoro adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja pak, sak rusak ya arek kini lak gak gantol sih wong. Gak ya, saya di Jogja ngono pak arek SM ana jenenge klitih. Klitih iku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku wis gak iso didik anake. Anake ngatur wong tuane njaluk motor di SMP, nek gak nek gak ditukono motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukono motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B aku mau mari bareng gantol gulune bocah, onok sing diantem karo boto, onok sing ditutuk nganggo watang, onok macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak, tapi sudah kriminalitas. Nah, saelek-elek area ya, arek kene Pak Lurah, Allah guru ngono sing sampai gantol gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja itu ngelompok di pinggir jalan ana wong liwat nganggo motor digantol. Digantol itu nggawa celurit, nggawa arit, tapi pisau, tak pedang, digantol wong lagi numpak sepeda motor itu. Itu jenenge klidih di Jogja. Ya teman-teman sekalian ya, klidih. Nah, alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja. Dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke. Aku njaluk eh kenakalan atau penurunan moral apa erek? Ibadah menurun ngono ya. pemeneh. Mau Molimo rodok dilanggar. gimana? Lalu Lurah mau Molimo mau lima limo lima kabeh dikolanggar kabeh paling ngombe mari ngunu masuk maling barang. Eh? Lah boten toh boten Mal, maling maling ku bagian sing dukur nisor gak maling. Ya. Soalnya nek maling kok resikone kudu numpak Fortuner digawe nabrak jaga listrik itu nek awakmu lah ganti Fortuner cara te maling iku duwe mobil Fortuner lan nah, kudu onok jelas cagak listrik ini ndi lah ngono. Tindik kene lah gak tepe ono Pak ya. Mau lima apa rek? Maling. Madon, madon ya gak insyaallah ya. Ya di di, di paling di kebun-kebun ngono ya. Pas pengajian ini singitan-singitan rada rono-rono titik ya disenggol-senggol paling ya. Insya Allah, nek soal pelacuran, soal gitu-gitu menurun Pak ya alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan alhamdulillah. Masih ya mari ya mesti mencolot bunang di, bunang dia. Ya pindah nang Bali, pindah nang Batam, sapi turute. Tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya Silir, saya kira gak Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem, saya kira gak Sarenggu pasar Kembang. Surabaya punya Doli, saya kira gak Dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng tiga kali datang ke Doli. Ya acara ini, dan tak jokno arek-arek itu, Arek-arek itu selawatan arek-arek itu sing apa iku sing dodolan daging on niku. Ya. Didol nang sapa nang tabuhi beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan. Mereka juga kalau malam ada banyak yang sholat tahajud. Mulai jam 10 esok sampai jam luruh bengi, ku ngeladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke. Ya jam loro bengi adus jinabat mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake muga-muga anake meneh-meneh gak dadi ibu ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, ceke anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya, Rek ya jadi ini kene gak masalah madan ya. Karena ya insyaallah ya. Ah paling yang ngunung-ngunung lah. Nomor telu maling madan madat. Narkoba ya apa nih Pak Kapolsek? Ada naik apa turun apa gitu-gitu aja. belum ada gejala yang menunjukkan terlalu mengkhawatirkan ya Pak ya. Gak muga-muga nemen ya, tapi ono ya. Ono ya. Kon niku narkoba barang lapo larang. Ya. Mbok anu ya kon nang jumbleng ae sepen kon. Uh, malah cepet iku, langsung bet <laughs> langsung glebak kon. Pokoke nang dinding goleke toilet sing ana WC-ne kon ndingkluk ndek kuno ya to. Isepen wo cepet iku goblok aja aja tanggung-tanggung nek anjir nekati goblok mesisan goblok, ngono lho. Ngono lho rek. Soalnya narkoba itu bukan kejahatan Pak tapi kebodohan. Hanya orang bodoh yang mengkonsumsi narkoba. Tidak jahat tapi goblok. Makanya mereka tidak ada klubnya. Ya, nek preman aja ya ono kelompoke, Pak. Karena kejahatan. Tapi kalau kegoblokan gak ono wong lumpuk mergo goblok. Misalnya Pak Guyupan wong goblok sak gedek lek ono ya. Jadi Pak Pak Pak Lura Pak Camat, kalau ngomong narkoba jangan dikaitkan dengan kejahatan dan kesehatan. Kaitkanlah sama goblok itu Bang. tapi bukan pokoknya nek kepingin goblok kena nah, aku nasihatku nang noe ketika masuk SMA ditopoki kue ojo goblok menurut Wis ojo goblok. Begitu dia melakukan sesuatu sing menurut aku goblok, tak celuk goblok kon. Gitu loh. Lah goblok kau Uang merusak awak edw, ya. ngerusak awak edw mateni awak edw membunuh potensi-potensi dirinya, pikirannya dadi gak karu-karuan, hati ini gak karu-karuan, awak eloro, Lah goblok gitu Itu namanya jahiliyah. Ya oke. Okay. Narkoba oke okay, ada tapi landai landai saja kata Pak Lurah. Nomor papat. Minum ya Minum itu tuak-tuak ini arak-arak mana ya? Iki yang nemen tak Pak kurang betul ya? Eh? Berkurang ya. Berkurang. Kau nak kepingin mabuk, mabuknya mendukur. Wiritono kok mabuk. Tapi mabuk api yang rek. Temenan sampai nglebak kon. kata turu ya, kon kata turu iku mana sih gak-gak ngelamun kon mau Al-Fatihah sampai keturun. Utawa nak kepingin rada disiplin melumah terus rasa nol. setiap ya sikutmu tanganmu drijimu dengkulmu sikilmu nisor rasakno aja ana sing nyangga apa-apa wis kaya gak ana awakmu iku nek jek ana ngene kok rada iki jek jek rada sing ganjil kan ana ngene dolek ana sampai dhek wis gak nyangga apa-apa kalau sudah merdeka badanmu seolah-olah badanmu tidak ada tinggal rohmu nah supaya rohmu itu bekerja dengan baik sambil awakmu apa jenenge melumah karo membuat badanmu tidak membebani dan tidak terbebani apa-apa awakmu la ilaha illallah terus la ilaha illallah itu la ilaha kok tokno illallah kok lebokno diwalik tadi ya illallah gak usah mau dicangkem atimu ae tapi pas pas nyisep itu illallah jadi sing mlebu awakmu iku mek unsur-unsur Allah tok sing gak Allah metu ya terus Ilallah, la ilaha illallah ngono wis keturun, kon keturon ngipi kepada widodari 700 sampai neredek dengkulmu cuklek akhirnya Tapi ya. lah ngatus ya situ ae goro ngatane ya jadi pokoke ngono ya temen mabuk itu mabuk itu namanya isyik isik. Isik itu asik. Isik itu situasi di mana kamu intrans dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang sifatnya tinggi, gitu ya. Ojo lewat benda. ojo lewat alat-alat perangsang, obat-obat perangsang, ojo. Wong kon iso ide, dhewe kok. La ilaha illallah, la ilallah iso kok. Ngono ya, yang madat ini. Eh, minum ya. Apa mana si rek? main main iya apa judi aja Pak ono adu ayam ya gak ono lagi ya sebenarnya berkurang naik soal ngene-ngene kira tak berkurang Anda tahu kalau Anda main di Jogja itu di Mocopat Sapaat itu desa kasihan itu dulu pusat judi ayam sabung ayam pas di depannya Mocopatan itu terus lemai tak tuku dan iku wis berpuluh-puluh tahun iku oma apa lemah kosong alang-alang karo barongan gak ana wong gelem tuku soalnya gak ana wong wani ndek kuno soalnya ndek kuno dijogo karo Kiai Panco tak tuku murah mulane mergo gak ana sing wani nggone tak tuku murah mek 900.000 lemah sak ana mbone iku gitu dadi aku iki seolah-olah aku iki duwe lemah duwe omah iku janjane gak mergo sugih mergo tak doleki sing kira-kira wong gak wani manggon temenan aku di London di Amerika biyen dua tahun dua tahun iki aku ndolek kamar sing murah nemen mergo akeh memedine ono sing getih netes ana sing tangan tok metu ono sing sajal apa jenenge apa jenenge kira gawe wiritan niku rek tasbih gandul-gandul dhewe ono tangane tok ngono lho ayo ya iku nyenengno to eh tak dongakno kok ndek kamarmu kono ya Kan melumang ini anak gandul-gandul. arah-arah itu kadang-kadang naik judi di juru kamar, Pak. Terus manunya anak ngentut situ gelut. Siapa ngentut ini? E? Siapa ngentut? Kon ya. Oh gak kok. Kon mesti. Lu gak lah. Pokoknya anak saya ngaku akhirnya kesimpulan nek setan saya ngentut. ini gak terima. Metu kok tembok. Aku gak ngentut. <laughs> ya apa kan ya. Metu temen teko tembok bongko kan ya gelepak geplak kan ya gitu sekalian wis ya main bareng yo gak tape ono paling Pak totoan cilik-cilian Pak bal-balan ya apa toto adu ah, doro dukur-dukuran oh cepet-cepetan terus tapi nek judi itu ngono rek itu tergantung niatmu nek niatmu misalnya ini ayo aku saiki remi udu ya udu ya bener ya Bener udu. Tapi perjanjiannya kok soal sing menang digawe mangan bareng, gak masalah toh? Gitu? Mek dalane gak nglumpukno dhuwit, cek seneng atine remi-remi kumang mang tagaple ta apa. Ngono ya gak masalah. Gitu ya. Tapi wong saiki kita gue nak ceritani kon wah jane judi gue ya gak iso dihindari, Pak. Aja meneh kok bal-balan, aja meneh kok Wong saiki motor kecelakaan didelok nomere nomor Nggih ta mboten? Koper. Lho, aku iki lho, maknyahan lho ketoton karo arek-arek. Jajal cak nun selawatan apa? Sidina Nabi metu tagak 10.000. Oh, ngono e. Ya iya apa katene? Ya wis. Lho saiki iki lho traweh lho, Pak. Getotoan. Imam sapa ayo? Selawe ewu. Oh, ngono ya, ya apa katene? Nah iki Kiai Kanjeng biyen tahu ana supersip judi nek mburi kan. Dadi nek kene iki wayahe terus sing nek mburi ana sing mlaku enggak titik. Ayo tambahan penghasilan. Nanti Cak Nun cerita nabi siapa yang disebut? Nabi Musa disebut apa tidak sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu. Kini buri kan nih, selesai kau nangan aku dobel Pengajian kayak totohan hari Ya apa terawih kayak totoan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya yes, gak apa lah mudah-mudahan itu semua untuk hiburan dan tidak untuk penghasilan. Yang sebenarnya berbahaya adalah kalau itu dijadikan alat untuk mencari penghasilan karena pasti tidak akan berhasil, pasti akan bangkrut endingnya. Ngono ya. Jadi mau lima wis anggap gak, masalah ya. Kenakalan liannya apa rek? Prahoro liannya apa? Sing jari konflik horizontal ya apa? Itu di teks yang dikirim ke saya itu ada perang horizontal. ini maksudnya ya apa gelut ta? Ah? Apa semalam soalnya kalau di daerah Solo itu parah, daerah Solo sekitarnya. Semalam saya maknyahan di halaman Keraton Mangkunegaran Solo dan problemnya adalah itu. Problemnya adalah onok wong tahlilan digerbek onok wong wewe ditumplek kan wewe terus wangnya gak gelem remote, Oleh mung gawa tempe iki ditumplek karo wong. Ya apa kira-kira kon nek kon sing wewe? Hmm? Nah muga-muga gak kita tendek kene nek oleh arek Mojokerto rasane atiku wani numplek. Gamek dijotos, yo ya ndase di didelet tumpelane aneh mang. Diusek-usek ya ta gak? Nek macam-macam ya ustate ae sing digawa dele wit dicancang digawe keranggang. Karo didelok ngene iki karo nek liwat didoni cuh. Cuh karo digawe keranggang semut ireng eh semut abang ya. Terus digawe apa sing dhek wedi nek wedi tikus gawe tikus, wedi walang gawe walang ngono ya. Ngono Eh? Dirawe wah cocok iki sampean kok rawe sampean iki. Wah niku hobiku kecil ya. Aku nak manggil karo guru tak gawani rawe ya tak nebian. Ya. Tak delendek kursine ngomenah nih guru. Aku kapan-kapan kepingin nek presiden nih tak delai rawe. Kapan-kapan. Terorisme yang indah ya Ya, ya teror tapi lah gak membunuh ya gak berdarah-darah lah paling ngukur-ngukur keroken itu ya Bayang no pidato 17-an saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita dulu. Akhirnya tadi pedas di presiden ini. Oke ya. Oke, jadi peraharanya tidak terlalu parah kok Pak di sini. Tidak terlalu parah. Perang horizontalnya banyak terjadi di Jawa Tengah bagian timur. Kalau daerah Banyumas tidak ada terlalu masalah tapi Solo, Boyolali, Seragen, Sukoharjo, Karanganyar di situ pusatnya iya, iya, konflik antar orang Islam tahlilan ka oleh iki ka oleh iku ka oleh sak piturute jaran kepang jare nyembah demit wayang jare nyembah setan sak piturute pokoknya sing nuduh iki ahli setan ahli demit sehingga roh nek ana wong nyembah setan lah areke dhewe sing jaran kepangan lu gak tau setan sih Ya mek jaran kepang tok dadi ngono tok mari ngono mangan beling. Wis mangan beling dioring-oring coba. Lah kudune dikae sego bungkus saya. Ah, aku kadang-kadang nek ana wong mureng takkan disampaikan sampean iku wis gak ngekeki panganan, ana wong mangan beling sampean nuring uring Wong ku mangan beling mergo gak duwe sego aku ah, niku. Ya rek ya, oke. Jadi perharanya tidak terlalu parah, tetapi teman-teman sekalian ini tetap bisa merupakan ancaman di sini. Jadi penyempitan-penyempitan pemahaman Islam ya ditambah oleh pendidikan modern barat yang membuat semua itu dipisah-pisah agama dewe negara dewe ini lho ya urusan politik dewe urusan urusan ibadah dewe ngunung iku padahal dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ngaret karo reng-reng ngaji ya ya apakah ngarit itu ekonomi terus naik ngaji ku agama Kan kita lakukan sebagai sebuah keutuhan, betul tidak Wong saiki gendong bayi, gendong bayi naik uru-uru ya, boleh. Ono sing tak lelo, lelo lelo legung. mana sih? Naik arek-arek Indonesia, Pak, arek-arek wedok sing jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong, ya. Itu selawatan. Jadi bayi-bayi Cino itu diselawati karo arek Jadi aku iki tahu pentas karo arek cilik-cilik Cino, tapi pentas selawatan. Mas yo kono gak paham apa iku. Gitu loh. Salatullah ngene kaya gitu. Kejopo nek bapakne sing ngururu. Ya bapakne sing ngururu ku biasanya kurang ajar. Anakku, bapak tak wayu, bapak tak wayu. Ini kira-kira ya. Jadi perahorone karena ada lagi yang yang menunjukkan bahwa ada yang parah yang harus kita perbaiki di masyarakat. akhirnya rek, saat durungi diteruskan. Anak sing sing duduno, opo sing kudu dandani, opo sing kudu dijogo. Yakin ya, sholat lima waktu gak leren ya. Selawatan leren tak gak? Nek ono wong nduting iku haram, iku bid'ah, iku ganok tuntunan sak iso jawab tak gak? Wis iso ya? Wis iso jawab. Kudu iso jawab apa sebab tahlilan. Tahlilan wajib ta sunah? Wajib. Sapa sing oleh majibno sesuatu? Oleh tak menungso majibkan sesuatu. Sing punya hak mewajibkan mengharamkan siapa? Allah. Selain Allah tidak ada kecuali negara mengatur atau bikin peraturan dengan perangkat hukumnya, gitu ya. Itu pun bukan wajib tapi harus ya pol-polane ngono. Apa liane rek? Tahlilan monggo. Saiki iki lak prosentasene NU karo Muhammadiyah pinten kali pinten Pak Temri? 90 persen Nahdiyin, nggih. Terus ono ada arek maia, ne maia itu kan gak NU gak Muhammadiyah, yo ya no yo ya Muhammadiyah. Lah ngono. Gitu. Karena karena maia itu bukan barang, bukan badan, bukan fisik, bukan organisasi. Jadi ne NU mesti duduk Muhammadiyah. Kita gitu, mboten. ne Muhammadiyah mesti duduk NU. Tapi ne maia NU ya iso, Muhammadiyah ya iso wong sing didandani duduk organisasine duduk golongannya si dandani adalah jerone atine jujure pikirane dan khusyuke ibadah lak ngono rek ini ngerti bedane mak ya timakya bukan golongan bukan kelompok ndak ada kiai ini gak ada ketua nih, gak ada adik ART ini ya paling ada kupulu itu. Kupulu kupuluke gue kadang-kadang menjalu arah arah itu gak gelem itu. gitu oke satu nomor dulu ya satu nomor dulu apa rek Jawa Barat ini sik aku situ pertanyaan satu untuk mendasari lagu berikut ini. Upomo ono prahoro Pak. Entah di bidang moral, di bidang politik, di bidang keagamaan atau apapun, itu mulainya kapan sih, Rek? Zaman sampean cilik lah gurung ono apa-apa. Baik-baik saja, nggih betul. Sampean 20 tahun yang lalu kan masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gorong tapi ono apa-apa. Saya iki kilo rotok gelut-gelutan itu. Telung tahun terakhir sejak ada ahok ahok itu kan. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam itu. Dan kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah dan tidak punya ukuran untuk mengukur mana yang benar yang salah. Itu karena itu pertarungannya di atas apa juga di bawah. Nanti kini kata katanya gak masalah tuh. Karena ambil pilihan Dewi naik misalnya pilihan wali, wali kota apa bupati naik Mojokerto Bupati dan wali kota ya Sakarmu kon milih apa? Milih sapa sakarmu? Angger kon aja nemen-nemen muka busan. Kan gitu. Tapi kan tidak ada pertengkaran di sini toh. Kan gelut-gelutan tuh tawur antar kampanye lah gak sih? Lah mboten sih? Nah, jadi prawarane sebenarnya tidak tidak butuh sawung jane. Sampean dhewe iso dadi sawung-sawung dhewe. Apa menenek di teks itu disebut aku iki diharapkan dari sawung sing iso miyak segoro lah aku iki sapa rek. Sampeyan iku wis duwe negara, wis duwe presiden, duwe menteri, duwe bupati, duwe camat, duwe lurah, duwe NU, NO, duwe Muhammadiyah, lah wis jangkep sih. Kurang apa meneh lah aku iki lak gak gak nggone sih aku iki lak gak jelas sih. Aku iki gak ono lah ya gak apa-apa sih rek. Ya toh? Sing wis ono iku ayo diuri ayo dibangun temenan. Jadi sawungnya oleh Oteko Negoro dan pemerintah, dolek teko NU, oleh teko Muhammadiyah jago jago neku Nek aku iki lak paling bon-bonan sesekali. Jadi jago bon-bonan. Itu aja aku ya gurung jago temenan rek. Wong aku gak jelas pendidikane, gak jelas alim gae lak ngono. Mulanya aku gak wani berpakaian temenan ngene iki aku menghormati arek-arek. Aku gak putih-putih soal aku gak roh iki Kiai Kanjeng seragame apa aku lali. Akhirnya gak nyala-nyala gak putih ngono wis Dan ini tidak ada hubungannya sama alim tak alim berat putih. Karena hubungan ini mek mergo aku sedulurmu, aku bapakmu, aku mbahmu, nek awakmu ndelok aku gawangin. ini mesti lu awakmu lu seneng timbangan aku nganggo jin karo kaos oblong ya gak? Tapi rencananya kita gondrong orang rambutku sampai saat ini meneh Kayak zaman biyen gitu tak gondrong cek kecelik meneh cek kon kecelik meneh tak gondrong nek mak ian tak kena ngene-ngene cek kaya musikus rock meneng, ya oke jadi zaman kita kecil dulu bapak-bapak oke-oke saja bahkan dulu penyakit pun tidak banyak kok asam urat mulai kapan sih asam urat eh kurang orang puluh tahun ya pak ya biar gak ono kok biar gak ono masalah kok biar kalau geringgingan menurut bapak. Saiki kok ono asam urat. Ono kolesterol, oh meneh iku? Ana meneh apa rek? Stroke. Heh? Diabetes diakeh jare tambah maju. Jare kedokteran tambah top. Jare rumah sakit tambah akeh, dokter tambah akeh. Kok tambah akeh penyakite? Dokter iki nambani tan nambahi penyakit. Asline iki. Ngono ya? Tapi pokoknya kira macam-macam penyakit itu ono bipolar, kan gurung ruh kan ada desa kali Nek di Jakarta ono bipolar, ada apa split personality. Kadang-kadang ini kadang-kadang ngunu Ngono. Jadi kayak nek kini jadi nek gak apa Apple arek itu. jadi nak deng deng nak ya, deng deng nak. Kadang ini kadang ngono. Nanti di Jakarta didramatisir bipolar akhirnya bangga, aku ini bipolar loh. Jadi dia sah untuk gendeng. Ono di Jakarta itu bipolar ya toh. Ada teman kita itu yang seorang penyanyi jazz yang pernah tampil sama Kiai Kanyu, dia punya penyakit yang kata dokter namanya bipolar, kepribadian ganda. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngunu, kadang-kadang kumat ngono, kadang-kadang kumat ngene kan gitu. Dan ku nek wong desa gak mau critane. Wong desa bah bipolar, bah tripolar gak masalah, sing penting ngarit ta durung kan gitu kan. Gak mau masalah wong desa itu tangguh, Orang asli kita itu tangguh, tidak ada penyakit macam-macam. Mbah-mbah Bian, gak ono diabetes gak ono. Gak ono, nek saiki ono. Mergo panganan tambah gak jujur. panganan itu diproduksi oleh pedagang-pedagang yang tidak memperhatikan kesehatan tapi hanya fokus kepada badine. Kita mboten. Nek zaman Bian lebih sehat. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kepada mbah-mbah, kepada bapak-bapak. Betul ndak Ini ya, ya. Ono sing jeeling zaman awakmu cilik jek ono dulinan rek. Ndek langgar ngono apa dulinan apa? Nekeran. Nekeranmu ngene ta ngene? Ngene ya. Ngene ya. Rada elit berarti nek ngene iki. Nek duwe so ngene. Aku ngalami pas aku jek ngarit pian nek ngene aku. Utawa lomba arit ya ta. Apa jenenge? Iya, Pak Harto itu dulu dibesarkan di desa Kemusuk, diasuh oleh Pak Carik di desa itu dan dia dididik untuk menjadi petani angon sapi dek ngarit bendino tapi Pak Harto gak tahu ngarit mergo bendino mek nantang arek-arek sing liane, apa apa jenenge niku jenenge Kacen ya pokoknya arit nang wit-witan gitu ya jadi Pak Harto menang terus jadi dia gak tahu ngarit oleh suket terus itu Pak Harto hanya nih cilik terus ngono itu menangan gak tahu ngarit oleh sehingga ini ngarit entek sukete Gak nasibmu itu loh. nyambut gaya kaya ngono ya gak jelas hasilnya Pak Harto ini ngenah terus lomba set oleh rong keranjang lah ngono ah. Pak Harto Kemudian baru dia setelah agak remaja dia pindah ke Wonogiri menjadi kerja di bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat dan seterusnya. Jadi aku di biyen ya angon re, aku angon iku rada suwe lho rek. Selama SD aku angon terus lho, ngarit terus lho, ramban terus lho. Nek wedhus Jawa ramban, nek wedhus Gibas ngarit. Terus mari ngunu nek sore sambil angon aku bal-balan. Bal-balanku nek ini musuhku utama sambil roto Ngedek aku kurungu kecil ya cerdas ngedek ya kebiyan aku roh aku. Cuman bukan musuhnya desa saya. Nek musuhnya desa itu pokoknya anak luruh daerah Pulang Cici, etan Cici, Terutama Wak Lurah roto itu biar itu biar wah nek bal-balan kayak ngono aku cilik tapi aku wis melok wis melok tim dewasa ngono rek dadi sampe cuklek sikilku ki biyen dadi aku iki asline iki aku iki pemain bola mergo si apa iki terus ya apa kok terus dadi koyo ngene iki ya apa ceritane ngono lho <laughs> dadi mulane aku saiki iki tak ewangi iku Pak Indra Safri arek-arek ya lek ono arek 19 teko Sambiroto ya so jenenge Mukhlis eh eh Siapa jenenge? Mukhlis toh? Ayo ah, iya, arek-arek kuno, ya arek-arek Sambiroto kuno. Nek arek sing nggonku wis gak ono bal-balan saiki wis wis gak tepak blas desa kuwi wis gak tepak blas. Wong biyen bal-balan iku duduk bal kok sing dira kok sikil kok. Aku menang dari biyen iku yang mengagumkan nek garesan gak loro iku. Dan pokoknya bal kayak mancing, mancing tok engko di komando karo penontone nek ning nggonku nek wis bal digiring didokno musuhe terus engko tabrakan ku di, dikomando karo penontone slongket jeriet ngene iku Wow, aku pokoknya nek eling zaman cilik ku seneng kok saiki iki game tok ae arek-arek iki Aku tahu bal-balan gak melbu-melbu padahal mengepung seperti lapangan di depan gawang lawan sampai memang grade gak melbu-melbu mbok dukune kuat dari ya. Eh? Tahu aku bal-balan ngono iku. Akhirnya kita putuskan balik dipecah ya wis. Juga angel-angel kita giring ya toh. Zaman biyen bal iku cek gurung biyen bal kumpan rek. Jek ana keme, terus no, ya tau terus ada mendul titik terus kayak dijahit apa ditaleni ya iku leworo nek pas nyaduk kena iku leworo jadi waktu itu bola masih ada lubang untuk dipecah nek saiki wis angel waktu itu pokoknya no digiring suatu bawaan terus cuet ngono kau gawedhe terus duar wis bubar gak tek-tekan ngono <laughs> seneng aku Ayo rek, apa meneh dilunane? Eh? Jumpritan. Obak oh, sodor.